Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrofil ambiyain wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in amma ba'du Yang kami hormati Ketua Umum Takmir Masjid Baitul Hakam Bapak Haji Sudirman yang kami hormati staf cabang maupun Tanjung Perak yang saat ini sedang hadir di Masjid Baitul Akam, ibu-ibu, bapak-bapak hadirin, para jamaah Rokim Pemulan. Marilah kita mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di siang hari ini tanggal 23 Desember kita masih sempat hadir untuk mengikuti kajian bulanan rutin yang diselenggarakan oleh seksi pendidikan Takmir Wajib Baitul Hakam bekerja sama dengan Bapor SPPI Pelabuhan Cabang Tanjung Perak dan sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW Alaihi Wasallam bersama dengan keluarga, kerabat dan pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Hadirin, pada kesempatan siang hari ini telah hadir di tengah-tengah kita al Ustadz Haji Ahmad Fadli Taslim yang insya Allah nanti akan mengisi acara ini dengan judul yaitu antara toleransi dan intoleransi dalam beragama karena kita tahu sebentar lagi kita akan bangsa Indonesia khususnya dan umumnya akan mengadakan peringatan Natal mungkin nanti di situ para hadirin bisa berinteraksi langsung dengan Kiai Haji Ahmad Fadli Taslim. Baiklah untuk menyikat waktu acara ini segera kita lanjutkan dengan acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran akan dibacakan surat Al-Baqarah ayat 120 sampai dengan 121 akan dibawakan oleh Saudara Abdul Qadir dan Sari Tilwah adalah akan disampaikan oleh Saudara Masud.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 Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu sehingga kamu mengikuti agama mereka katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagi kamu orang-orang yang telah kami beri kitab kepadanya mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya mereka itu beriman kepadanya dan barang siapa yang ingkar kepadanya maka mereka itulah orang-orang yang rugi Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hadirin yang berbahagia, pembacaan ayat suci Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 120 sampai dengan 121 sudah sama-sama kita dengarkan dan sudah sama-sama kita resapi yang isinya nanti akan berkaitan dengan apa yang akan disampaikan dalam ceramah agama pada siang hari ini. Hadirin ibu bapak yang kami muliakan, tibalah saat yang kita nantikan adalah ceramah agama seperti biasa kalau pada waktu-waktu yang lalu ada moderator yaitu Ustadz Ali Ridho namun berhubung Ustadz Ali Alirito berhalangan ada keperluan maka siang hari ini nanti akan langsung kami pandu jadi seperti biasa acara ini ada dibagi dua sesi yang pertama adalah pemberian materi yang kedua nanti adalah sesi tanya jawab kepada Al Ustadz Haji Ahmad Fadli Taslim kami persilahkan Ini ceramah agama kurang lebih nanti sampai dengan pukul 12 lebih 40 atau 45 menit. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab kurang lebih seperempat jam atau 20 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma aymanihim walillahi jurudus samawati wal ard wa kana Allahu alimal hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ibu bapak, para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sampai siang hari ini kita masih dipilih oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang beriman Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang beriman secara sungguh-sungguh dan semoga tidak seperti ayat Allah yang menyatakan wa minan nasi mayyakulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum Dan di antara manusia ada yang berkata, saya beriman kepada Allah dan saya beriman kepada hari akhir. Maka Allah berkata, wa ma hum bimuminin. Padahal mereka itu tidak beriman. Dari ayat itu maka ayo kita menjadi orang beriman secara sungguh-sungguh. Adapun iman secara sungguh-sungguh bisa Ibu Bapak lembari di surat 8 surat Al-Anfal ayat 2, 3 dan 4 atau surat 49 ayat 15 Allah menyatakan ulaika humul mu'minuna haqqo mereka itulah orang yang beriman dengan sebenar-benarnya begitu pula para jamaah tentang takwa Jangan sampai kita takwa itu hanya abang-abang lambe begitu ya. Tapi takwa sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Demikianlah barangkali mukadimah kita siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nanti bermanfaat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu bapak, para jamaah yang berbahagia, ayat yang disampaikan tadi sesungguhnya merupakan peringatan bagi kita. Kalau ibu bapak sedang mengendarai kendaraan bermotor, mesti harus tahu itu ada rambu-rambu dan harus tahu arti rambu-rambu itu. Misalkan rambu-rambu itu dilarang belok kanan. Kalau kita nekat, bisa dibayangkan kejadiannya. Satu, jadi rambu-rambu yang ada itu harus diketahui artinya dan harus ditaati. Begitulah Al-Quran. Al-Quran ini rambu-rambu dari Allah. Kalau kita tidak memahami isinya, maka hidup kita jauh daripada ridho Allah. Setelah kita tahu, mengerti isinya, maka diperlukan ketaatan. Jadi sikap kita orang Islam tidak ada lain kecuali samina wa atona. Saya dengar dan saya taat. Ibu bapak yang kami hormati, tadi peringatan. Walantar doaan kal Yahudu wala Nasoro. Hatta tatabi amilatahum. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan senang pada kamu. Sampai kamu mengikuti milatahum. Memang di dalam tarjamah selalu diterjemahkan sampai kamu mengikuti agama mereka. Tapi sesungguhnya milah di sini tidak selalu agama saja. Termasuk termasuk juga tata pola kehidupan jadi orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak bakal senang kepada kita selagi kita tidak mau mengikuti tata cara mereka. Baik itu cara makan, minum, ibadah dan sebagainya. Tapi Allah memberitahu, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Jika kamu mengikuti mereka, Allah tidak akan menjadi penolongmu. Untuk itu mari kita berpegang pada Islam hingga Allah menyatakan wala tamutuna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati kecuali tetap dalam keadaan Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah, sesuai dengan surat yang saya terima, memang kami diharapkan menjelaskan dengan empat poin ini. Yang pertama menyangkut tentang kemurnian akidah. Yang kedua tentang toleransi, ketiga tentang asal-usul agama Kristen, dan yang keempat perbedaan agama Kristen sekarang dengan agama Kristen di zaman Nabi Isa. Ya barangkali kebetulan saya ini ya Allah sudah ya bukan kebetulan saya memang lebih banyak untuk mengkaji tentang kristologi perbandingan agama Islam dan Kristen. Dan mudah-mudahan ini nanti bisa sedikit memberikan eh, perbandingan. Baiklah, langsung mengenai kemurnian akidah. Agama di dunia ini banyak sekali. Tetapi perlu kita ketahui hanya satu agama di dunia ini yang tauhid. La ilaha illallah. Seluruh agama yang ada sudah tidak lagi tauhid. Tinggal Islam saja dan insya Allah sampai akhir zaman Islam inilah satu-satunya agama yang akidahnya murni tauhid mengesahkan Allah la ilaha illallah para jamaah ibu bapak yang kami hormati maka di surat 6 di situ saya tulis ayat 82 di situ terangkan orang-orang yang beriman oh gitu, gitu. Alhamdulillah saya dibantu untuk membacakan terjemahnya jadi supaya ibu bapak lebih yakin tentang bunyi ya, isi daripada ayat yang saya cantumkan itu. Ya, silakan surat 6 ayat 82. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur barukan keimanannya dengan kezaliman artinya syirik dijaga betul keimanan ini sekali kita menyatakan la ilaha illallah tidak Tuhan selain Allah jangan dicampur dengan perbuatan syirik mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah yang mendapatkan petunjuk dari Allah maka itu ibu bapak jaga baik-baik Syirik itu macam-macam, tapi apapun, baik itu syirik yang jelas maupun syirik yang halus, semua syirik itu sangat membahayakan. Jaga betul kemurnian keimanan kita. Adapun di surat 2 ayat 21 Allah menyuruh kita untuk menyembah kepada Allah. Ya Yohanes, subudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tatakun Tolong surat 2 21. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Yang dipanggil oleh Allah semua manusia. Quran memang ada panggilan ya Yonas, hai manusia. Quran kadang-kadang memanggil ya yolazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Quran kadang-kadang memanggil orang-orang kafir, ya yul kafirun dan bahkan Quran juga memanggil orang-orang ahli kitab ya ahlal kitab dari semua itu isinya beda-beda ini berlaku untuk seluruh manusia ya Yohanes manusia warna kulit apa saja Allah menyuruh kepada manusia agar menyembah kepada Allah siapa Allah itu zat yang menciptakan bukan yang diciptakan maka di situ saya tulis dengan itu men jadi dalam kehidupan ini cuma ada dua saja kalau kita berkata yang menciptakan dialah Allah adapun yang diciptakan itu adalah makhluk semua yang diciptakan tidak layak untuk disembah siapapun yang kemudian menyembah sesuatu yang diciptakan berarti dia sudah tersesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Jadi kalau di ayat itu andai kata sembahlah Tuhanmu titik, banyak orang kesasar. Allah tidak membiarkan manusia ini kesasar. Maka Allah menerangkan sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu. Manusia diberi akal, diberi petunjuk, tapi tidak sedikit manusia yang tidak bisa menggunakan akalnya barang buatan disembah barang buatan itu beli pasir beli tensla beli betonizer lalu dibuat mau gemuk seperti Joko Dolok jadilah Joko Dolok mau model berdiri jadilah patung berdiri mau gendong jadilah patung gendong mau sendaplang jadilah patung sendaplang wong itu kan barang dibuat tergantung keinginan tapi setelahnya dibuat eh disembah-sembah Allah mengingatkan sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu la'alakum tatakun gampang kok Quran itu kalau kita mau gunakan akal kecuali orang yang akalnya sudah dikalahkan dengan setan walaupun diberitahu eh nggak pantas kamu nyembah itu menter menter menunjukkan akal sudah mati baik ibu bapak lanjut sampai Allah menerangkan di surat 16 ini tentang tidak sama antara yang menciptakan dan yang diciptakan Tolong surat 16, surat An-Nahl. Maka apakah Allah yang menciptakan itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan apa-apa? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Pertanyaan, ya, satu ayat dulu ya. Sesungguhnya itu kan tidak perlu dipertanyakan oleh Allah. Maka apakah sama? Yang menciptakan itu dengan yang tidak menciptakan? Oh pasti tidak sama tapi kenapa dipertegas oleh Allah di dalam Al-Quran? Sungguh Allah tidak mengendaki manusia itu kalau sampai tidak menggunakan akalnya. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat afala takilun, afala dan sebagainya itu. Supaya manusia mau menggunakan akalnya. Lanjut. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya Sesungguhnya Allah benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Allah mengingatkan tentang nikmat yang diberikan kepada kita. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuksuha. Kita diberi nikmat oleh Allah yang kalau kita hitung la tuksuha tidak bisa dihitung. Saking banyaknya nikmat itu. Dari sekian nikmat itu Ibu Bapak tidak melawan satu nikmat yang terbesar iman Islam ini. Penjenengan diparingi kekayaan yang luar biasa. Apa artinya kekayaan? Kalau kita tidak beriman, tidak Islam. Diparingi menjadi pejabat. Oh, hari ini pejabat, besok masuk medaing bisa kok. Apa artinya itu semuanya kalau kita tidak diberikan iman? Iman yang sungguh-sungguh itu akan menumbuhkan amal soleh. Maka ingat, iman. Iman. Dan iman ini, nikmat yang terbesar iman ini, ayo dijaga betul-betul Perbandingan Ibu Bapak, kita membayangkan pohon kelapa. Buah kelapa itu dijatuhkan dari ketinggian 4 sampai 5 meter. Insya Allah tidak pecah itu. Jadi petani mengambil buah kelapa itu tidak akan diambil terus dibawa turun, naik lagi. Oh di diluai ambilin. Ya. Naik, disengget, plek, jatuh, gedebuk insya Allah tidak pecah dan memang ayat Quran menyatakan dan di bumi ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau memikirkannya kelapa yang dijatuhkan 5 meter tidak pecah kenapa? sudah dibungkus oleh Allah dengan sepet yang setebal itu apa artinya? iman kita ayo dibungkus secara sungguh-sungguh andai kata kita diuji dengan sakit tidak mudah dibujui oleh orang-orang yang suka membujui dibeginikan waras kan suka ada itu ya pengobatan-pengobatan di Gelora 10 November, Gelora Pancasila ketika ada orang stroke hanya dengan menyatakan dengan nama Tuhan Yesus waras tiga hari paling lama stroke lagi itu pulang dari Gelora terus ke Lamongan paling lama tiga hari stroke lagi Katakanlah kalau itu betul-betul sehat, tidak perlu ada fakultas kedokteran. Apalagi pakai mengambil spesialis saraf. Ngene tok waras. Tapi orang berakal kadang-kadang akalnya kalah dengan setan. Percaya. Nah, itu satu contoh, ya. Jadi inilah nikmat yang terbesar, belum lagi nikmat yang lain-lain. Melompat saja ayat 20 langsung dan berharap berhara yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah berhala-berhala selain Allah ya yang mereka sembah itu tidak bisa apa-apa walaupun dimintai mas Joko Dolok ya tidak akan ngomong iya bahkan Joko Dolok itu sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dicoba oleh orang pelampitan tahun berapa dulu pemuda pelampitan menurut kisahnya itu untuk membuktikan ayat itu bahwa berhala itu tidak bisa menyelamatkan mempertahankan dirinya sendiri di Joko Dolok gawat nepalu cilik Toto irungi nurut itu makanya kalau penjaringan ke sana coba perhatikan beda warna irungnya Joko Dolok itu sambungan itu menurut kisah begitu. Nah, baiklah. Lebih tegas lagi kata Allah, orang yang menyembah berhala, menyembah kepada selain Allah, surat 4 117. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala. Dan dengan menyembah berhala itu, mereka tidak lain hanyalah menyembah syaitan yang durhaka. Syaitan itu mengatakan, saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba engkau bagian yang sudah ditentukan untuk saya itulah hadirin orang yang menyembah berhala pada kekatnya mereka hanyalah menyembah setan yang durhaka tetapi sungguh tidak mudah mengingatkan orang supaya kembali kembali kembali ke jalan lurus tidak mudah yang paling cepat mendapat sambutan itu kalau orang mengatakan kembali ke laptop itu paling dapat dapat sambutan itu. Ya, dijak kembali ke laptop banyak yang senang. Tapi kalau diajak kembali ke jalan yang benar, wow tidak mudah. Sebagaimana Allah menurunkan sebagian azab di muka bumi ini, Allah menyatakan la alhum yarji'un supaya mereka mau kembali. Tetap saja mereka tidak mau kembali ke jalan yang benar. Maka musibah yang menimpa negeri kita semakin hari tidak semakin kecil. Karena masyarakatnya dablek diingatkan dengan musibah supaya kembali eh ternyata malah nah itulah tentang ketauhidan maka ayo kita istiqomah orang-orang yang istiqomah di dalam ketauhidan dua ayat yang saya tampilkan di situ surat Al-Aqaf surat 46 ayat 13 innalazina qalu rabbunallah sumastakum fala khaufun alaihim walahum yaksanun Tolong terjemah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ilah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Itulah orang-orang yang menyatakan la ilaha illallah. Tidak Tuhan selain Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah kemudian istiqomah pegang teguh pernyataannya itu tidak bisa dipengaruhi oleh apapun Allah menjamin fala khaufun alaihim walahum yaksanu tidak ada rasa khawatir dalam hidup ini dan tidak akan bersedih hati kalau di surat Al-Aqaf Allah hanya menyatakan fala khaufun alaihim walahum yaksanu di surat 41 surat Fusilat ada tambahan jaminan lagi surat Fusilat ya yeah. 41 30 sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepada kepadamu subhanallah para jamaah sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami hanyalah Allah dan mereka istiqomah tidak ragu-ragu kalau tadi dijamin tidak ada rasa takut tidak akan berduka cita di ayat ini Allah menyatakan dan bergembiralah dengan surga yang telah disiapkan oleh Allah kepadamu karena ketauhidan kita tadi karena tidak menyamakan Allah dengan yang lain-lain tadi la ilaha illallah maka ayo kita jaga betul kita jaga betul tauhid ini Jangan sekali-kali kita mengotori ketauhidan kita walaupun dengan sesuatu yang kecil. Tidak sekedar menyembah, tapi menggantungkan harapan itu sudah merupakan perbuatan syirik. Misalkan ibu bapak kita membuang bunga di tengah perempatan dengan harapan saya kalau lewat situ anak cucu saya kalau lewat situ biar diparingi selamat sama sing jaga perempatan. Itu sudah sirik Kita mau punya hajat datang ke pohon besar. Yang kata orang pohon itu ada yang nunggu. Nah, lalu dibawakan bubur, dibawakan apa itu, Mbak? Putu harap sunat, Mbak. Paringi dijawab dari balik pohon itu. iyo itu setan itu tapi manusia masih banyak yang begitu. Nah, kita yang sudah sering mengkaji ayat-ayat Allah ini, mari sumastakomu. Ayo kita teguh pendirian di dalam menjaga keimanan ini. Kita lanjutkan. Nah, akibat syirik. Orang itu kalau tidak ngerti akibatnya dua blek, disuruh berhenti itu dua blek. Karena tidak ngerti akibatnya. Sama dengan seseorang tidak ngerti manfaat sesuatu diajak untuk melakukan itu tidak tertarik tidak ngerti manfaatnya ya kalau kita menemukan sesuatu barang gitu loh misalkan ada orang menemukan flash disk karena tidak ngerti manfaat flash disk dipikir barang nggak berguna opo ini dibuang dulu sebelum ada komputer sebelum ada kalkulator kalau penjaringan belanja pakai simpua Cina-Cina kalau ngitung itu cek cek cek cek cek cek cek cek lima ribu cek cek cek cek cek cek sepuluh ribu kalau itu bisa memanfaatkan yang namanya simpua ini gak ngerti ya paling kayak ngamen ecek ecek ecek ecek sewu begitu pula manfaatnya ini sholat apa manfaatnya uh kalau ndak ngerti manfaat sholat mbok masih dipanggil khayalah sholat belas gak ngadek begitu pula kalau ngerti akibat tidak sholat uh takutnya setengah mati besok ibu bapak ada dialog penghuni surga dengan penghuni neraka itu ada dialog penghuni surga tanya kepada penghuni neraka masalah kagum fi sakor apa yang menyebabkan kalian sampai dimasukkan ke dalam neraka sakor mereka menjawab kolu lam naku minal musolin aku bien gak sholat rasain lu gitu loh nah, itu besok baru tahu sekarang ini uh, khawatir khawatir tukang becak ninggal becak eh wedi ngono anak penumpang lak kena koncone sopir taksi ninggal sholat wedi nggo pas kena koncone itulah ketakutan-ketakutan dari setan sehingga orang tidak berani meninggalkan untuk sesuatu yang paling besar as -sholat. nah manfaat sekarang akibat akibat syirik salah satu diantaranya surat 4 ayat 48 sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikendakinya barang siapa yang bersekutukan Allah maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar ayat itu sama Anisa 48 dan juga Anisa 118 sama sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik Allah masih mau mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikendaki. Oleh karena itu, hindarkan diri kita dari perbuatan syirik. Dan kalau seseorang itu berbuat syirik, Ibu Bapak, surat 6 ayat 88 kalimatnya di tengah-tengah ya. Dan barang siapa yang berlaku syirik mensekutukan Allah, maka lenyap hapus segala amalannya. Walaupun sudah berhaji tiga kali, sudah menyerahkan tangannya untuk masjid dan sebagainya, karena dia syirik hapus surat 6 88 itulah petunjuk Allah yang dengan dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikandakinya di antara hamba-hambanya seandainya mereka mempersekutukan Allah niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan nah itulah ancamnya lenyap semua amalannya yang telah dikerjakan karena mereka mensekutukan Allah. Surat 39 sama ya, surat itu ya, azumar itu sama. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka hapuslah segala amalannya. Itulah poin satu mengenai kemurnian akidah. Masuk kepada poin dua tentang toleransi. Kita ini sering salah di dalam memahami toleransi. Toleransi di situ saya tulis satu, saling menghormati. Sebentar lagi orang Nasrani melakukan peringatan hari Natal. Kewajiban kita untuk bertoleransi, saling menghormati. Artinya saling menghormati ketika mereka melakukan ibadah sesuai dengan keyakinannya, ya silakan. Wong itu keyakinannya Dila. Yang kedua, jangan mengganggu. Itu toleransi. Tapi yang ketiga, nah jangan ikut-ikut Jangan mencampur aduk. Itu sudah tidak lagi toleransi. Kecemplung itu namanya. Umat Islam masih angel disuruh tidak ikut itu angel. Istilah kampung saya, Lamongan, dablek wong Islam itu. Padahal sudah tahu ayat-ayat itu lakum dinukum waliyadin sudah tahu. Ya, ya. jadi kalau itu urusan agama lain sudahlah, biar mereka yang melakukan. Adapun ini urusan kita, ya kita yang ngurus. Pak, lah saya dulu hari raya Idul Fitri didatangi, ya, Pak. Ngaturaken eh, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan sebagainya. Itu cara mereka hadirin membuat kita ini berutang budi. Dengan itu diharapkan nanti tanggal 25 kita itu lalu munduk-munduk selamat Natal di situ loh itu tidak lagi toleransi. Yang ada toleransi itu dalam kehidupan sosial beragama, sosial beragama. Dalam urusan agama tidak ada toleransi. Jangan salah memahami. Eh? Orang-orang musyrik dahulu zaman Rasulullah sudah pernah bujuk Rasulullah. Bujuk. Apa kata mereka? Muhammad, ngene Muhammad, sekarang aku beribadah kamu Muhammad dengan pengikut-pengikutmu ikutlah aku dengan caraku nanti waktumu Muhammad aku ikut kamu gentenan mat toleransi mat itu kalau kita membaca kitab tafsir Hus, eh, asbabun nuzul tentang surat al-kafirun kul ya ayuhal kafirun katakan Muhammad pada orang-orang kafir itu lah butuh ma tak butuh dan seterusnya diakhiri lakum dinukum di Indonesia masih terlalu banyak orang-orang yang tidak mau peduli dengan ayat ini. Maka siang ini saya hanya menyampaikan pada penjenengan. Kalau sudah saya sampaikan jelas, siapapun yang tidak taat urusan pribadi. Besok di sana saya akan ditanya, Fadil, wis mbok sampai no, sampun ya Allah di Masjid Baitul Hakam. Weh, nak tak? Sama dengan Yesus kalau menurut Quran bukan Yesus. Al-Masih Isa putra Maryam. Melompat sedikit, Mas. Surat 5 116. Nabi Isa atau Yesus itu besok ditanya oleh Allah dimintai persaksian kenapa orang-orang kok nyembah ibumu mengapa orang-orang kok nyembah kamu ditanya Nabi Isa besok ndak enak-enak itu sekarang kan ada saksi di pengadilan disumpah ini adik membujui jadi tersangka Nabi Isa besok juga ditanya itu. Iya. Surat 5 116. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah?" Stop sampai di situ. Nabi Isa dipanggil, "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu pernah menyampaikan kepada manusia? Adakah pernah kamu menyuruh kepada manusia?" supaya manusia itu menjadikan kamu dan ibumu sebagai Tuhan selain Allah? Sekarang kan Yesus dianggap Tuhan lah. Bunda Maria juga dianggap Tuhan lah. Besok Yesus ditanya oleh Allah menurut Quran. Jawabannya? Ya. Isa menjawab, Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah engkau telah mengetahuinya engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang yang ada pada diri engkau jawaban ini diplomatis sekali maha suci ya Allah eh, aku tidak mengatakan sesuatu yang bukan hakku kalau bahasa gampang temen ya Allah aku gak tahu ngomong ngunu begitu loh ya Adapun orang-orang menyembah aku, menyembah ibuku, itu mereka dibujuk setan begitu loh gampangannya. Lalu itu besok Nabi Isa ditanya itu ya. Lanjut 117. Surat 5 117. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku mengatakannya itu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka maka setelah engkau wafatkan aku Engkaulah yang mengawasi mereka dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Orang-orang yang menuhankan Nabi Isa atau menuhankan Yesus, orang-orang yang menuhankan Bunda Maria itu, baru terasa kecelek dan menyesal besok. Sekarang oh aman-aman saja. Baru besok setelahnya dihadapkan api neraka, baru dia terasa bahwa dia selama itu disesatkan oleh setan baru terasa dengan persaksian Nabi Isa di hadapan Allah itu. Nah, Ibu Bapak, kembali pada fotokopi ini. Islam itu sumbernya toleransi. Surat 2 256. Iya, surat 2 lai ikraha fiddin. Surat 2 ya. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Stop sampai di situ. Tidak ada paksaan untuk masuki agama Islam. Orang lain yang tidak Islam jangan dipaksa-paksa melakukan syariat Islam. Sebaliknya, kita umat Islam ya jangan dipaksa-paksa untuk mengikuti cara mereka. Kalau kita diundang Natalan tidak datang, ya cuk muring-muring dong. Satu-satu. Itulah Islam. Lah ya. La ikraha Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Kenapa? Allah menyatakan sudah nyata mana yang hak dan mana yang batil. Islam itu satu-satunya agama yang hak. Selain itu batil. Nah tinggal kita berani menyatakan Al-Quran atau tidak. Yang penting jangan menyatakan menurut pendapat saya, jangan. Kalau menyatakan menurut pendapat saya, itu nanti kadang-kadang bisa medeng. Tapi kalau menurut Al-Quran tinggal nunjuk ini loh ayatnya. Selain Islam kafir, ini ayatnya. Beres. Ali Imran 85 wa may yabtaghi ghairul Islam fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi kalau ada orang Islam ngomong, saudara ketahuilah semua agama itu benar. Oh, perlu dibawa ke menur itu. Perlu diperiksakan orang itu. Seberapa jauh pemahamannya pada Quran. Wong Allah mengatakan inna dina indamul Islam. Sesungguhnya agama yang benar sisi Allah hanyalah Islam dadak wong-wong iku ngomong semua agama bener Si ngomong gedean profesor doktor kiai haji wah ini loh sehingga orang-orang kecil berkata nurut profesor itu dak popo nurut Pak Fadil dak oleh panjen Pak Fadil itu leh ini ukuran bener ibu bapak bukan di tangan profesor doktor bukan di tangan menteri agama ukuran kebenaran itu kata Allah surat 2 147 al haqqu falah fala takunana minal mumtarin ya. kebenaran itu dari Tuhanmu maka dari itu jangan kamu termasuk orang yang ragu kalau Quran menyatakan haram sudah siapapun yang mengatakan halal tidak usah diturut fatwa majelis ulama ibu bapak masih ingat Maret tahun 81 jelas itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah jelas umat Islam haram hukumnya untuk mengikuti kegiatan Natal ada seorang profesor dokter mengatakan tidak popo muni selamat Natal sebatas Nabi Isa adalah Rasul tidak gelem dijak salaman selamat Natal Yesus sebagai Nabi ya gak gelem Natal itu diartikan komplit memperingati lahirnya Yesus dan Yesus itu sebagai Tuhan. Itu tidak bisa diputus. Nah, itulah para jamaah. Kemudian kita diberi kebebasan untuk memilih oleh Allah. Surat 18 ayat 29. Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman dan barang siapa yang ingin kafir birlah ia kafir stop sampai di situ dan katakanlah wakulil hakum rabbikum kebenaran itu dari Tuhanmu tidak ada kebenaran dari yang lain kalau dari manusia itu oh nuruti selera bisa subjektif kebenaran itu dari Tuhanmu siapa yang mau beriman silahkan beriman kata Allah siapa yang mau kafir silahkan kafir lelah enak tak diberi kebebasan penuh oleh Allah tetapi ibu bapak sekali lagi Allah itu tidak mengendaki manusia ini menjadi kafir Allah tidak mengendaki manusia ini disiksa di neraka maka ayat melanjutkan dan barang siapa yang kafir diterangkan bagaimana azab di dalam neraka itu diterangkan cuma wong wong gak wedi no azab neraka itu gak wedi tambah ngomong ini enak nang rokok kumpulannya artis-artis Lu rumangsane iso jejer njaluk tanda tangan bareng ngono ta. Rumangsane iso njaluk foto bareng ngono. Otak itu kalau sudah mati tuh begitu, diterangkan rokok lu gak wedi. Diterangkan surga, ini lu kenikmatannya surga, gak tertarik belas. Malah jawab, iya nek ono, lah nek ono, aku tiwas gak judi, tiwas gak zina. Lah nek ono temen, gelagepen kon meneh-meneh. Jadi kalau dia membayangkan iya nek ono, jawaban iya nek gak ono, ya, gulagepen. Andai kata toh tidak ada, kita sudah menjadi orang yang baik. Subhanallah. Ya. Nah, baik. Langsung nomor tiga, asal muasal agama Kristen. Hadirin, ibu bapak yang kami hormati, agama itu cuma dua saja kalau dibagi dalam kelompok besar. Kalau kita mempelajari perbandingan agama hanya dua, agama samawi dan agama tabi'i. Agama samawi artinya agama langit, agama dari Allah. Kristen, Yahudi, Nasrani, Islam, maaf. Yahudi, Nasrani, Islam itu agama samawi. Kristen itu nama baru saja. Makanya dalam Quran tadi dibacakan ayat eh, Al-Baqarah 120 tadi walan tardo ankal yahudu Yahudi, Nasrani, Islam itu dulu satu rumpun agama samawi. Agama samawi itu agama dari langit, agama dari Allah. Ciri khasnya di samping ada tentang ketauhidan, ada tentang penyembahan, ada tentang syariat, maka yang penting adalah punya kitab suci yang diberikan kepada nabi. Agama tabi'i, agama ardi, agama bumi tidak punya dua ini Coba Konghucu ditanya, "Cuh, Nabi Musa apa, Cuh?" Gak duwe. Karena Konghucu dan sebagainya itu agama bumi. Hindu, Buddha, Konghucu, apalagi itu itu. Loh, saya punya kitab suci, Pak. Bukan dari Allah itu. Itulah bedanya. Agama samawi di samping memiliki nyata keyakinan kepada Tuhan, juga cara ibadah, juga syariat. Ingat, dua yang tidak ada di dalam agama tapi Nabi yang diutus oleh Allah dan kitab suci yang diberikan kepada Nabi. Yahudi, Nasrani, Islam itu dulu samawi. Tapi karena Yahudi dan Nasrani dalam perjalanannya sudah melenceng jauh, telah melakukan banyak perubahan terhadap kitab yang diberikan oleh Allah, Akhirnya hanya agama Islam itulah satu-satunya agama yang tauhid, agama samawi. Maka untuk membuktikan mana buktinya ada perubahan, ini memang perlu kajian mendalam. Saya tiap Jumat keempat malam hari di Al-Falah khusus Kristologi. Eh, jadi saya tiap Jumat keempat di sana khusus tentang perbandingan agama. Misalkan saja Ibu Bapak contoh. Nurut penjenengan anaknya Ibrahim yang dikorbankan sinten nggih? Ismail, betul. Padahal menurut Injil Iska. Ibrahim, ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasihi, yakni Iska, bawalah dia ke tanah muria dan sebagainya. Nurut penjenengan Ismail, nurut kitabnya orang Kristen Iska, ya opo iki? Wis Pak podo bener Pak mergo podo kitab suci nih, setuju? Lebih tragis lagi, podo salah ya Pak, ben gak geger. Ismail yo ya salah, Iska yo ya salah, tambah nemen. Kita harus berani mengatakan Ismail. Tapi konsekuensinya buktikan bahwa Injil yang menyatakan Iska itu salah. Lu ini lo kristologi. Apalagi kalau misalkan kita ditanya, sampai mengatakan Ismail dasarnya apa? Quran. Hmm, ini Quran nih. teleono ayate ya mbu pokoknya ini ustadku oh tambah temen mana iki iki tambah temen mana makanya Quran ini harus dikaji sungguh-sungguh lah maaf maaf orang Islam itu banyak yang macet nih ngaji seperti mobil rusak itu loh pak ibu mobil rusak itu kan sejak dulu ya di sini gak gak ngale-ngale wong rusak lah kita itu banyak yang macet mulai cilik remaja sampai tua yus macet surat iku wae sing gak gelem pindah-pindah sing diwaca surat iku kesenengane iku malah akhir-akhir ini kasihan Yasin itu dipisahkan dari induknya ditempeli nih bayi bisa, penghinaan itu paham yang saya maksud ya makanya saya kalau ngomong gitu nek ngaji bawa Quran aja nggak Yasin Nek sampean ngaji nggawa Yasin, nyandak surat liyane gak ngerti, gak ono nang kono. Nek ngaji nggawa Quran, Yasin nduk jurni Quran. Yasin itu hanya satu surat di dalam Al-Quran yang jumlahnya 114 surat tapi sekarang dipisah dari induknya dicetak khusus buku Yasin dikai foto ini bayi sing mate keliru bisa nyetak induk Banyuwangi geger tahun lalu ya dan itu sing mati telu dikai foto telu itu ditambah lagi akhir-akhir ini ono yasin dua coping telu dalam ayat di tengah terus ditambah doa uang sih nggak ngerti dikira wo ku ayat Quran hati-hati itu kalau ke dalam ya baik ibu bapak itulah tentang agama Nasrani asal usulnya lah itu saya tulis asalnya tauhid Yahudi Nasrani asalnya tauhid menyimpangnya dimulai dari tahun 325 Masehi ada muktamar atau konsili. Dari murid-murid Nabi Isa atau murid-murid Yesus yang masih hidup bercampur dengan masyarakat yang lain beda pendapat. Arius dengan seluruh pengikutnya tadi menyatakan Yesus adalah manusia biasa yang dipilih oleh Allah menjadi nabi. Titik. Yang ini nah menganggap sebagai anak Tuhan atau Tuhan. Lalu nah kaisar ingin menyatukan pendapat itu maka diadakanlah konsili. Konsili yang pertama tahun 325 tidak beres. Diulang lagi konsili berikutnya sampai berturut-turut itulah. Sampai terakhir tahun 451 kemudian dipaksakan untuk harus meyakini yang namanya Trinitas. Satu, dua, tiga, bleng. Atas nama Tuhan bapak Anak dan Roh Kudus. Amin. Istri saya dulu alhamdulillah aktivis gereja dulu. Dulu sebelum saya nikah. Namanya baik Alifa. Tapi setelahnya kecemplung menjadi Katolik dan sudah dibaptis ditambah dua nama, Maria Theodora Alifa. Oh, luar biasa. Ya. Sering lihat tinju kelas berat ya. Nah, di pojok ini. Kena antem guling nih Pak ya. Guling ya. Gak mandi. Ya. Nah, tidak karena itu Bapak, tapi ingat asal usul daripada agama Kristen itu. Asalnya adalah agama tauhid. Karena terjadi penyelewengan, penyelewengan, penyelewengan, maka sekarang tidak lagi di situ. Terakhir, perbedaan antara Kristen sekarang dengan ajaran Nabi Isa. Itu saya tulis bagian saja. Nabi Isa itu nabi, bukan anak Tuhan dan juga bukan Tuhan. Nabi Isa itu diutus oleh Allah hanya hanya untuk Bani Israel. Tapi di Alkitab sekarang Yesus berkata, "Pergilah ke segala bangsa, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Bingung saya diperintah. Itu kalau kita kaji secara mendalam. Menurut ayat ini Yesus untuk Bani Israel nurut ayat ini Yesus untuk segala bangsa iki sing ngomong ya Yesus iki ya Yesus kata orang nek ngomong sing bener po aja mencela mencela ya ngono ya. itu kalau kita kristologi ya ayat-ayat ini sudah ada semua nomor dua Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris dosa waris itu ajarannya Paulus Nabi Adam itu pernah bersalah kemudian Nabi Adam mempunyai anak turun menurut orang Kristen sekarang semua bayi itu lahir oleh dosa ikut menanggung dosanya Nabi Adam menurut Islam tidak menurut Islam kulu mauludin yuladul fitro tiap-tiap bayi lahir adalah fitro beda dan Allah tidak mungkin ngomong kepada sini fitro ngomong pada sana punya dosa tidak mungkin Gusti Allah mencelah mencelah tidak mungkin Adapun ada perbedaan itu karena ini dirubah. Ini dirubah. Lah kita harus bisa mencari mana bukti perubahannya. Sampai di sini dulu para jamaah. Yang lain-lain lain tidak saya terangkan. Monggo dalam kesempatan berikutnya barangkali ada yang ditanyakan sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya demikian hadirin waktunya masih ya kita beri toleransi sampai jam 13 lebih seperempat masih ada waktu kurang lebih 15 menit yang akan menanyakan hal-hal kepada Bapak Ahmad Fadli. kami persilahkan mungkin Pak Parti yang mau tanya dulu monggo Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <clears throat> singkat Pak Ustadz yang pertama setelah saya mempelajari jaringan Islam liberal yang notabene mereka adalah seorang cendekiawan intelektual yang pada prinsipnya banyak pelencengan dari Al-Quran di mana salah satunya bahwa seluruh agama itu sama dan mereka nantinya masuk surga dengan pintu yang berbeda yang kedua nikah pokoknya mau sama mau disahkan dan sebagainya Ustaz. Secara prinsip mereka ini sudah mengkufuri Al-Qur'an. Apakah ini termasuk dikategorikan syirik? Yang pertama Ustaz. Yang kedua, di negara kita tren sekali banyak para pejabat-pejabat itu ikut acara seremonial kayak larung sesaji, penanaman kepala kerbau dan sebagainya. Dan karena takut jabatan, suatu saat dia diundang dalam acara Natal bersama. Si pejabat ini datang, tapi dia tidak aktif karena misalnya nggak mengucapkan selamat hari Natal. Nah, dia diam, dia sebagai peserta pasif di dalam acara pesta tadi dia keterpaksaan datang karena takut jabatannya dicopot sehingga dia datang tapi dia pasif apa ini termasuk syirik juga Ustaz dia dua aja Bang Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau mungkin dilanjutkan yang lainnya Pak satu-satu dulu mungkin satu dulu aja Ustaz biar jelas terima kasih Bapak mengenai kelompok JIL jaringan Islam liberal inilah diantara perusak-perusak agama Islam. Eh, tidak peduli di dalamnya itu penuh dengan pendidikan-pendidikan tertinggi untuk dunia akademis, doktor, pangkat-pangkat tertinggi di, di itu, profesor. Siapapun orangnya yang memahami Al-Quran tidak sebagaimana mestinya, maka tidak usah kita ikuti. Apakah itu syirik? Bukan syirik, tetapi dia adalah mengkufuri ayat Allah Contohnya Ahmadiyah. Ahmadiyah. Di dalam Quran diterangkan bahwa Muhammad itu adalah penutup para nabi. Mereka tetap yakin ada nabi kafir dia, mengkufuri ayat itu. Begitu pula orang Islam yang memboleh-bolehkan nikah campuran. Padahal Quran menyatakan wala tankihul musyrikati hatta yu'mina seterusnya. Allah menyatakan haram, Lo dia kok berani menyatakan halal. Tidak syirik, tapi dia telah mengkufuri ayat Allah. Oleh karena itu saya pesan pada ibu bapak, percayalah kepada firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah. Jangan mempercayai omongan siapapun kalau tidak ada dasarnya Al-Quran atau As-Sunnah. Ya. Walaupun tukang pel, kalau yang diomongkan disampaikan itu Quran atau hadis, ikuti daripada omongannya orang gedean tapi nurut hawa nafsu. Yang kedua pejabat. Memang ini ini godaan, Mbak. Ya, jabatan itu godaan. Harta itu juga bisa menyelamatkan tapi bisa menjerumuskan. Dulu ketika belum jadi apa-apa, taat. Sholat lima waktu taat. Tapi setelahnya jadi apa-apa mikir-mikir Aku nek taat-taat karierku mentok gitu. Oleh karena itu kita tahu bahwa mengikuti kegiatan itu lupa yang tidak boleh itu kan kalau saya cuma ikut seremonialnya saja kan sulit dibedakan antara seremonial dan ibadahnya itu karena di dalam Quran diterangkan mereka berlari, bersiul, bertepuk tangan itu ibadahnya. Jadi ketika menyanyi lagu-lagu seperti itu itu ibadah, jangan dikira itu hanya seremonial. Maka dari itu, dengan seseorang pejabat itu datang ke acara itu, walaupun dia pasif, apa kata anak buahnya? Oh bapak ya teko kok aku gak teko. Malah kalau zaman dulu diplot, presiden itu di eh, istana eh, mana itu lapangan itu kalau kalau kalau pangdam itu di mana kalau dulu di plot sekarang alhamdulillah wis gak mandi dan gak ono kecuali orang-orang yang masih dablek apalagi zaman mendiang eh, Ali Murtopo setiap kantor harus ada kegiatan Natal bersama dan seterusnya itu pengalaman masa lalu ya tinggal kita sekarang untuk itu Bapak maka jabatan, tolong surat 3 ayat 26. Nah inilah. Nek waya mudun-mudun masih gak melok Natalan. Masih melu Natalan nek gak mudun ya gak mudun kita harus yakin. Surat 3 Katakanlah wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki dan engkau mencabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Stop. Eh? Allah itu maha kuasa. Di tangan Allah segala kekuasaan. Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki dan Allah mencabut kekuasaan dari siapa yang dikehendaki. Karpe tidak gelem mudun, tapi ini gusi Allah muni mudun, mudun. Eh? Ketakutan dicopot, takut dicopot. Ini Allah tetap tidak mencopot, tidak dicopot. Dan ini dicopot teman Pak. Itulah ujian kita dicopot karena menegakkan kebenaran itu lebih baik daripada diberikan kejebat jabatan tetapi bergelimang dengan maksiat. Itu kisah Nabi eh, Yusuf yang dikejar-kejar oleh wanita yang cantik. Robek mana? Kalau robek belakang Yusuf yang benar. Kalau robek depan Yusuf sing ternyata dicek robek belakang memang Yusuf lari ditarik itu tapi karena penguasa, oh tetap di. Nah kita harus yakin. Mati karena menegakkan kebenaran, subhanallah. Tidak mati bu bapak. Apalagi kalau cuma kemudian tidak diberikan tempat, tidak usah takut. Mati sekalipun. Surat 3 Ali Imran 169. Oh, ini mati sahid ini. Ali Imran 169 dan jangan kamu katakan Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur jalan Allah itu mati bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki jangan kamu mengira orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati eh, jadi misalkan atau yang bapak ibu yang sudah pernah ke sana Jabal Uhud ada papan nama besar 70 suada. karena roh berpisah dengan jasad mati tapi kata Allah mereka tidak mati mereka itu hidup di sisi Allah bahkan mendapat rezeki itu resiko paling notok mati kalau hanya sekedar nggak diberi jabatan Allah kata Pak Arto dulu gak dikasih jabatan gak pateh. hmm. daripada diberi jabatan tetapi harus ngene melu ngene melu padahal ini keliru Nah, itulah taruhan kita terhadap keimanan. Begitu Bapak? Iya. Pak Darman mungkin, moga Pak. Satu aja Ustadz tambahan tadi. Kalau datang di perayaan Natal atas nama jabatan, dalam artian ini pejabat tinggi, seperti presiden, menteri agama, dan memberikan sambutan, dia mengucapkan itu. Tapi atas nama jabatan katanya. Iya, matur nuwun seringkali memang pertanyaan ini memang. Saya ini kan menterinya orang banyak, Pak. Ya, kalau itu urusan agama Buddha, kirim staf menteri yang beragama Buddha, biar sambutannya benar. Saya, misalkan menteri agama mendatangi acara Natal, lalu saya ngomong, saudara-saudara, setahu saya Yesus itu bukan Tuhan. Apa gak ngamung gue? Kirim kan menteri kan punya staff dirjen dirjen dirjen ya karena ini acara Natal kirim dirjen yang beragama Nasrani sehingga dia benar ngomong saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus lah pas memang itu dipakai dalih lupa saya ini kan menterinya orang banyak nah, saya masuk tidak boleh datang ini yang yang melarang bukan saya itu, itu ada ayat itu Selama mereka itu berbicara tentang Tuhan yang tidak sesuai dengan Al-Quran, hendaknya kamu mufaroko, meninggalkan tempat itu. Sampai mereka berkata sebenarnya menurut Lo gitu. Ya. Dadakno zaman biyen ngono, saya saya bangga berada di tengah-tengah umat Kristiani. Lah, hati-hati kan gue. Lo kan dulu kan begitu. Dulu begitu itu. Eh? Saya bangga berada di tengah-tengah. Ya, rumang sahamu Nah, itulah potret orang yang tidak nurut dengan Quran itu. Nah, begitu saya kira Bapak. Oke. Iya. Sampai. Eh, masih ada satu monggo. Agak kalau ke sini mungkin Pak mungkin lebih jelas. Agak ke depan aja Pak. ibu bapak banyak buku-buku yang menerangkan ternyata Yesus adalah muslim Islam arti Islam ini beda kita harus kembali dulu pada arti Islam tolong pak surat 2 131 Allah berkata kepada Ibrahim eh, surat 2 131 aslim Islamlah kamu lalu Ibrahim menjawab eh, kola aslam turirobikum Ya, surat 2 131. Dan ingatlah ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk pada tunduk dan patuhlah. Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Kalau dibaca bahasa Indonesianya tidak kelihatan Islamnya. Tolong teksnya, bahasa Arabnya. 131. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين di situ jelas perintahnya ya. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah, aslim. Islamlah kamu. Semua nabi itu Islam. Tidak ketinggalan juga Nabi Isa atau Yesus, Islam. Ibrahim menjawab, ya, Qala aslam tu lirobil alamin. Saya sudah Islam. Saya sudah berserah diri terhadap jadi Nabi Isa sudah Islam betul. Ya, cuma pengertian Islam itu begitu. Bukan Islam yang dimulai dari sahadat seperti kita. Enggak. Ya, kan? Nah itulah. Dan banyak sekarang buku-buku yang menerangkan tentang keislaman Nabi Isa atau Yesus. Mudah-mudahan buku-buku tadi itu menyadarkan orang-orang yang selama ini salah jalan mau kembali ke jalan yang benar nek gelem nek gak bener resiko ditanggung penumpang kan gitu pak ya tidak boleh maksa gitu cukup bareng saya kira sudah cukup baiklah Ustaz saya kira sudah cukup mohon ditutup dengan doa Ibu Bapak, para jamaah dimuliakan Allah, marilah kajian siang hari ini kita bersama-sama mohon kepada Allah dan semoga senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah ampunilah ya Allah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa saudara-saudara kami, mukmin, mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat Allahumma ya Allah, jadikan kami semuanya ini ya Allah. Jadi hamba-hambamu yang istiqomah dalam agamamu Islam, istiqomah dalam melaksanakan perintahmu, istiqomah pula ya Allah di dalam menjauhi larangan-laranganmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan anak turun kami semuanya nanti ya Allah menjadi hamba-hambamu yang soleh dan solihah, beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah manfaat bagi agama, bangsa dan negara, berbakti kepada kedua orang tua. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kemenangan di dalam menghadapi segala godaan dalam hidup ini. Berilah kami kemudahan untuk menjalani apa yang telah Engkau perintahkan dan menjauhi larangan laranganmu ya Allah. Allahumma ya Allah, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu pula ya Allah kami mohon pertolongan. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taufirlana, lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. wassalamul al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hadirin ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kajian bulanan rutin dari seksi pendidikan Masjid Baitul Hakam. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf apabila adalah hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.